Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya, saya mau bertanya, saya lagi mencari jodoh di dunia maya atau internet yang solehah yang sesuai dengan syariat Islam. Apa hukumnya jika cari jodoh lewat dunia maya? Bu ya, terima kasih. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya adalah pertanyaan beberapa waktu yang lalu. Bu ya, saya jual beli online ternyata setelah saya bayarin saya kirim duitnya datang barangnya adalah tidak sesuai kalau urusan baju mah enteng tapi kalau urusan istri <laughs> urusan baju masih hati-hati tapi urusan istri gak hati-hati bagaimana istrinya melalui online nah, oh ya, ya, harus melalui tahu keluarga siapa dia dekat dengan siapa hendaknya melalui kalau misalnya bukan mencari jodoh lewat online misalnya karena sebuah komunikasi yang baik di online misalnya sama-sama ada satu webnya juru dakwah ini webnya juru juru dakwah tak ada komunikasi itu nama perempuan dan sebagainya akhirnya kok kebetulan sama-sama pengen nikah akan tapi tetap pembuktiannya adalah di di alam nyata bukan di dunia maya buktikan betul Mau dunia pacaran saja bohong, apalagi dunia maya. Orang nggak pernah ngomong dalam pacaran saja kalau ngomong aku suka marah-marah, mandiku seminggu sekali. Gak pernah ada ngomong itu. Selalu nutup-nutupi kalau mau ketemu pacarnya, wah rapi, bajunya pinjem. Oh, masya Allah. Apalagi di dunia nyata nggak akan, dia pasti berbohong akan menampilkan sesuatu yang baik-baik saja. Akan tertipu akan tapi untuk mengetahui hakikat seseorang tidak dengan dirimu sendiri akan tapi melalui perantara jika engkau menjadi seorang wanita yang solehah kirim wanita solehah untuk duduk dengannya akan tahu kebiasaannya bangun malam atau tidak lidahnya seperti apa perilakunya kayak apa tapi kalau langsung ketemu hanya melihat perilakunya aduh sama-sama berharap wah menjaga semuanya kayak malaikat waktu sebelum nikah nikah seminggu kelihatan semuanya jadi berantem tidak. Jadi dunia maya maksudnya adalah mungkin Facebook dan sebagainya. Ah, itu sekedar sepintas saja karena Anda menemukan di sebuah program dakwah atau satu situs kebaikan, lalu di situ ada nama seorang wanita, kemudian kok ada biodatanya yang lengkap dan sebagainya, lalu Anda ada ketertarikan, Anda masuk dunia nyata. Anda datang ke rumahnya atau cari informasi siapakah dia dan sebagainya dengan cara yang terhormat dan bukan dengan cara berpacaran akan tertipu subhanallah dunia nyata mah kenteng kasih foto orang lain sudah mabuk giliran mabuk ketemu hasilnya pusing nanti. kasih fotonya orang oh, fotonya orang ganti lagi besok wah Masya Allah ya tidak itu hanya sekedar langkah kebetulan bukan mencari langkah kebetulan melalui dunia maya bukan dunia maya untuk mencari langkah kebetulan misalnya ya sama-sama tim dakwah Ustadz yang ada di sini sama tim dakwah Ustadz yang ada di mana Sumatera yang komunikasi dan sebagainya sana putra sini putri lah kok mungkin ter, ter, ter, ter, tersanjung bukan dari sisi fisik cantiknya atau berita oh kok dia aktif betul aktif betul siapa dia ke setiap selalu memberikan hikmah dan sebagainya baru ada ketertarikan di alam nyata tanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu baru. Tapi kalau mencari yang melanglang, ada biro jodoh. Jadi biar dunia maya, biro jodoh. Jodoh, waduh top. Bukan begitu caranya ya. Wallahu a'lam bishawab.